Bagi kaum muslimah, ini yang belum tersinggung ya Ikhwan ya. Bagi kaum muslimah mereka bisa ikut andil dalam perjuangan ini. Ikut berkorban. Itu dengan cara menjadi wanita yang solehah. Wanita yang siap mendidik putra-putrinya dengan tarbiyah Islamiyah. Mencetak generasi-generasi penerus. Generasi Rabbani untuk membela agama Allah dan berkorban visabilillah. Pada anak-anak mereka pribadi atau anak-anak kaum muslimin banatu ujinsihin yang sesama dengan mereka dari kalangan kaum muslimat dan banat dengan kemampuan dia mentarbiah mereka dengan tarbiyah Islamiyah sahihah. Itu merupakan uh, andil kaum muslimah dalam perjuangan agama Allah dan uh, pengorbanan para uh, eh, membela agama Allah. Bolehkah menjamak antara zikir setelah sholat dengan membaca pesan masuk di HP? Oh, sebentar kenapa sih zikirnya ya kawan? Zikir itu perlu khusyuk dengan hati yang fokus, bukan dengan hati yang lalai. Sebentar aja, sebentar aja, nggak sampai 10 menit paling fokus berzikir sebentar. Selesai baru silakan. Mungkin ada perkara penting yang kamu nanti. Nah, paham misalnya. Ya, kalau secara hukum sih ya bukan perkara yang haram, cuman tidak bakal fokus. Isa tantum zikir sambil mocor. Gini ini. Subhanallah, subhanallah. Itu otai delok HP ini otai yang lihat HP ini subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya seru ini ya. Gimana kiki? Allah Mayam tapi yang fokus. Sebentar, sebentar. Dengan zikir akan tenang jiwanya kamu. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nutrisi hati, jiwa, batin. Apalagi yang dibaca nggak penting. Banyak penasaran aja. Ada apa sih? Ada apa sih? Gitu. Hah? Yang penting aja nanti dulu. Ada kalau Mohon nasihat untuk kami di tengah badai fitnah yang sedang melanda. Masya Allah. Sama nasihatnya sebagaimana fitnah-fitnah yang sebelum-sebelumnya. Mestinya kaidah-kaidah salafiyah dalam menghadapi fitnah itu dipegang kuat-kuat. Itu berlaku untuk semua fitnah. Sama terkecuali. Dan kemudian muncul fitnah, tanya lagi, gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Tuh, ya apa sih? Sama kaidahnya. Hah? Sama kaidahnya. Yang pertama di antaranya Diam, skut Diam Jangan bertindak Jangan uh, Berucap Jangan memosting Jangan Apa kalau bahasa sekarang ini Bikin status Dan segala macamnya Diam ini bukan ranah kalian. Apalagi kalau fitnahnya terkait dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai salafiyin. Sangat intern. Sangat samar. Skut, diam. Diam. Itu tugasnya para ulama. Biarkan ini semuanya beredar di tengah-tengah orang yang berkompeten dalam bidangnya dari kalangan para ulama sunnah, ulama sunnah dan doa sunnah. Terus kau diam. Terus antum belajar, antum taklim, kuat kuatkan ilmu kalian dan segala macamnya. Diam. klasik. Ini tugasnya kita semuanya diam. Diamnya dengan makna kembalikan ini semua kepada ahlinya. Itu merupakan prinsipnya kaum muslimin, tausidul amr ila ahli, menyerahkan semua perkara pada ahlinya. Kalau tidak akan binasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Ketika semua perkara dilimpahkan kepada bukan ahlinya, tunggu binasaan. Diam dulu. Ingat baik-baik, bukan ranahnya antum. Ini muhim. Yang terjadi barakallahu fikum sebagaimana yang dulu, dulu juga sama aja. Sebagian pihak yang enggak berkompeten kalam, ada kalam kathir, ada kalam kolil. Ini cuap-cuap, ini cep-cep. Kalam, kalam dan kalam. Entah kalam dengan suara atau kalam dengan dengan tulisan. Akhirnya apa? Masuk padanya orang-orang yang tidak berkompeten padanya. Rusak. Ya, yang membuat hancur arus bawah yang yang nggak ada nggak ada apa namanya kaitannya. Allahul musta'an. Poin pertama sudah ini. Akan dulu ya. Tapi barakallahu fikum. Ini poin yang pertama diam. Diamnya dalam artian menunggu dari para ulama. Maka yang kedua ialah mengembalikan persoalan ini kepada ahlinya, kepada para ulama una, bukan semata-mata ulama ulama ul kibar, bukan semata-mata ulama ul kibar, ulama kibar yang mengerti betul seluk beluk fitnah yang terjadi. Ulama banyak, yang kibar sedikit. Ulama kibar itu banyak, tapi yang mengerti betul seluk beluk fitnah yang ada Ditutup dengan jari. Kembali pada mereka. Kepada mereka yang ahlinya. Barakatikum Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, al barakatuh ma'ah agabirikum Barokah bersama dengan yang kibarnya kalian. Was'alu ahla zikri Ingkutum la ta'alamun Tanyakan kepada ahlu zikri kalau kamu tidak punya ilmunya. Barakatikum Kepada mereka. Is antum menengois. Jangan sok kaya prosang prosing prosang prosing. Akhirnya apa? Hah? Kena, makanya pusing. Diam bas, antum teruskan alama antum alih. Teruskan yang antum kerjakan selama ini. Kegiatan belajar, mengajar, tetap dakwah, tetap terus demikian. Yang masyhur, yang ma'ruf indaku. Pegang kuat-kuat. Apalagi ketika masalahnya itu begitu pelik melibatkan orang-orang yang selama ini dikenal dengan ilmunya, dengan sunnahnya. Apalagi yang satu ini tambah lagi itu bukan ranahnya antum. Paham ya? Ulama yang berbicara, jangan antum. Yang bikin rutinnya ini, yang harus bawa ini, yang sok alim ini, namanya muta'alim. Yang sok alim, sok membela ulama, sok membela agama, sok membela sunnah, dan yang lain-lainnya. Akhirnya masuk dalam jeratan yang begitu rumit. Barakalafikum Kepada para ulama, diam. Diam. Dan memang Barakalafikum diam itu lebih berat daripada bicara. Ya. Ini kalau ngomong gampang plok beres. Ya. Suruh diam, wah setengah mati, susahnya suruh diam. Eh, kenapa? Karena baca dia. Dia baca apa yang beredar, baca apa yang terjadi, baca akhirnya Hah? Juhudnya juga ada. Kadang ihnya itu benar, ada ihnya salah. Suruh diem. Eh? Gak betah. Ngomong-ngomong lagi. Diam mas. Belajar diam. Jika ada waktunya diam. Seperti, seperti kondisi yang di awal tadi. Ada waktunya berbicara. Kapan berbicara? ketika para ulama unal kibar telah menjelaskan segala sesuatunya. Fitnah ini demikian, demikian, demikian, demikian. Ini yang hak, ini yang batil. Halas. Jelas dan gamblang dengan argumentasi, dengan dalil, dengan hujjah bersama dengan para ulama kibar yang mengerti masalah itu. Kita menukil kalam ulama tadi. Ulama kita mengatakan demikian, demikian, demikian. Ini alasannya, argumentasinya. Selesai. Nahnu ma'al ulama. Bil wa bil Aman. Selesai Hati antum tidak kotor dengan berbagai macam brosang-brosing tadi. Pikirannya antum tidak penat dengan brosang-brosing tadi. Antum nyaman dengan kondisi antum terus belajar ilmu tadi itu. Bersyukur kepada Allah ada yang mengurusi. Jangan sok gaya pengen ngurusi. Maunya andil-andil. Ini bukan ranahnya antum. Andil iya. Bukan yang ini. Yang lain. Antum perhatikan dalam semua fitnah. Dalam semua fitnah yang muncul di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah salafiyin. Yang mau bikin semakin ruwet harus bawa. Ya apa ya? Harus bawa. Harus Disuruh diem loh. Angel. Khusus yang terakhir ini subhanallah disuruh diam Dan betul betul disuruh diam Yang menyuruhnya ya para ulama kibar. Nyuruh diam diam Semuanya diam diam Diem. Yang disuruh bukan teman-teman. Kita-kita ini. diam Ih, baca nih. Sudah, ah, diam. Gitu ya, harus ya, diam. Eh, tanya lewat, tanya lewat, soal lewat, soal lewat. Nggak dibahas, diam. Tapi ya, dikarenakan tanggung jawab dakwah apa yang terjadi di lihat, dibaca, didokumentasikan eh, dan segala macamnya kelihatan. Darakulahikum. Sehingga setelah tunggu kalamnya para ulama kibar, ulama para ulama kibar yang dikenal dengan sunnahnya, yang dikenal tahu seluk beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ahli dalam bidangnya. Sejak zaman dulu kala ya ini bimbingan dan prinsipnya. Sejak zaman dulu kala alki al baraka ma'akabirikum, al baraka ma'akabirikum. Terus demikian yang, ya, yang kita lakukan. Tapi nyatanya tidak ada yang betah, tidak ada yang sabar, ah, sok membela kebenaran, sok membela sunnah, sok alim. Akhirnya ya itulah jatuh dalam sekian buahnya kerutan-kerutan yang ada. Maka barakallahu fikum tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu insyaallah ya. Amhilu. Intawiru. Tunggu sebentar. Sebentar aja. Bas antum sibuk taklim, sibuk belajar. Tunggu sebentar. Jangan kemudian tersibukkan dengan kil wakal wala prosang-prosing tawa pusing. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Antum jalan sebagaimana yang antum e, yakini, yang antum jalani selama ini bersama dengan para e, eh, sahabat bersama dengan para ikhwah, pada dakwah salafiyah. Insya Allah akan ada masa dan waktunya di mana ulama akan menerangkan dengan lebih di e, eh, gambaran yang jelas. Para asatidah akan menyampaikan dengan sikap yang jelas. Insya Allah. Tidak bakal dibiarkan. Tidak mungkin dibiarkan. Itu tanggung jawab itu besar di pundaknya masing-masing kita. Akan diterangkan insya Allah. Tapi ada waktunya. Jangan terburu-buru. Sabar. Apalagi perkara yang agak rupit, jelimet. Wah luar biasa ya Pak. Gitu ya. Hakata Ikhwan. Dapat diam. Gitu ya. Sejak dulu ya ini bimbingannya nggak ada lagi yang lain. Ada yang beda nggak dari kemarin? Ada. Tuh awal fitnah, siapa aja fitnah, sururia, wala fitnah hajuri, wala fitnah men. Semuanya ini bimbingannya. Tunggu sebentar. Para ulama kibar. Hakata. Barakallahu fikum. Hakata ikhwan ya. Saya katakan isbiru, isbiru, isbiru. Nah, jangan uh, bertindak, jangan posting. Diam sudah diam sampai ada keterangan dari kalangan para ulama unai ma'rufin yang masyhurin barakallahu fikum. Yang namanya fitnah pasti ada korban. Iya. Ada korban. Dan yang namanya korban terkadang nggak terduga. Namanya juga manusia biasa. Sosok yang mungkin selama ini kita kenal, Fulan bin Fulan, kita kenal. Loh, kok tiba-tiba? Jangan kaget prinsip kita adalah itiba bukan asobia, bukan taklid. Bukan taklid. Yang salah katakan salah, menyimpang katakan menyimpang. Jangan diikuti, ikuti yang hak. Sebesar apapun profil satu orang ini di mata kamu. Al-haqqu ahabbu ilaina wa a'zamu ilaina. Al-haq lebih kita cintai, lebih akun daripada kita. Uh, bagi kita daripada, daripada mereka semua. Gak ada asabiyah wala taklid semua dengan hujjah, dengan dalil. Dan pasti akan ada korbannya. Semoga bukan kita yang jadi korban. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu ya. Dan teman akan tahu nanti akan muncul lagi setelah itu fitnah lagi, yang baru lagi, yang lebih sama lagi, jelimet lagi. Terus akan demikian. Terus silih berganti, berkesinambungan, terus demikian. Semakin lama semakin semakin uh, samar, semakin gelap, semakin mencekam, kayak serpian serpian malam yang gelap. Terus demikian. kok idenya sama, diem, diem sampai ulama una menjelaskan dan pegangi betul-betul para ulama kita yang sunni, yang ulama ul kibar dan yang ketiga yang betul betul mengerti seluk-beluk pembahasan tadi. Bukan sebarang ulama para barakallahu itu Ini yang global dari saya saya eh, alihkan antum kepada kalamnya para asatidah yang lain yang mulai sedikit demi sedikit menjelaskan kepada Rasulullah Salafi terkait dengan masalah yang tanyakan tadi. Sudah ada ya? Nah, sudah ada muhadharahnya Al-Ustaz Al-Fadil Luqman Pak Abdul Hafizahullah Sudah ada muhadharahnya Ustaz Muhammad Umar Sayyid Sudah ada muhadharahnya Keterangan dari Ustaz uh, Usama bin Mahri Baru belum lama ini Hari ini Hari ini Mungkin tadi sore Ustaz Komar Saidi Di, di mahatnya menjelaskan Barakallahu nanti Nanti resapi keterangan tadi itu Dengan ilmu, dengan hujah, dengan dalil Barakulahikum akan nampak semua tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, Allah taala alamu bisawab. Cukup? <clears throat> Banyak ini masihan, waktunya ya. <clears throat> Nah, kalau seandainya kita ini tidak mikiri yang namanya hikmah dakwah, tidak mikiri masalah dakwah, tidak mikiri nama baik dakwah, wis mikiri sing penting asbun asal bunyi bahwa bisa kalau dibahasakan ya mubalaghahnya bisa kiamat bisa kiamat Tang tangsi bulan hmm, kalau mau mau dipetani satu persatu nggak bisa kiamat jangan mengatakan mosok tanah kiamat tidak ini mubalaghah saja mubalaghah atau mubalaghah ya kalimat yang menggambarkan betapa besarnya gitu loh. Saya mengatakan begitu, ada sebagian pihak yang bohiri, bohiri jamit, saklek-klek. Oh kiamat, mana dalilnya mengatakan tanda kiamat seperti itu? Ngapusi kuwi, kedap. Allah mesti. Nanti orang main dahumuh, main dahumuh ya ikhwan. Ah, kelas itu, Itu mau balak kok gitu. Bisa. Ya sedikit bocoran saja ya. Artinya dalam semua walhamdulillah bi taufiqillah taala wa, ta, uh, wa hidayatih wa inayatih hampir semua fitnah yang ada itu semuanya didokumentasikan di data yang rapi oleh para asatidah poin-poin yang begitu mendetail itu kita kaji kita pelajari kalau semata-mata hanya hawa nafsu mau dibiarkan begitu ya sudah bisa kiamat itu orang ah, Barakallahu fikum. Mubalaghah ya. Mübarek ya Allah ibadet Allah müstahane. Wala la wala quwata la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bolehkah di akhir tahiyat, di akhir tasyahud akhir dalam salat mendoakan kedua orang tua dengan doa yang masyhur? Jawabannya boleh. Dikarenakan itu tempatnya doa. Yang penting dengan lafaz doa. Boleh. Difahami misal Sangat boleh. Barakallahu fikum. Untuk orang tua, untuk kamu pribadi, untuk anak-anaknya antum, keluarganya antum, kebaikan dunia, kebaikan agama, ah, minta semuanya. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang selalu memohon kepadanya barakallahu fikum. Tanda hamba itu sangat-sangat perlu kepada Allah. Semakin hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah, merasa perlu, butuh kepada Allah, maka semakin soleh dia. Barakallahu fikum. Yang gak pernah berdoa adalah mutakabbir. Yang gak pernah doa adalah mutakabbir. Ini panjang ini jawabannya ini. Iya, iya. Bagaimana cara yang baik ketika kelompok batil ceramah dan mencela sunnah lewat pengeras suara? Apakah kita juga ikut dengan ceramah melawan mereka? Tidak. Tidak usah. Lihat kondisinya ya, akhi. Kalau antum di wilayah basis, ya mereka memang arogan, akan menyebutkan oh, langsung tang tang tang tang tang tang tang tang begitu. Tidak eh, laku yang namanya eh, undang-undang uh, IT, ujaran kebencian. Ya ini nggak laku. Hmm? Ya, mereka punya yang punya uh, wilayah. Tidak mungkin antum balas dengan cara yang seperti itu. Wah, antum kemudian ceramah juga dengan corong di luar yang begitu keras. Mereka dihabis tang tang tang tang tang tang. Antum kena itunya. Barakallahu itu Itu bukan dengan cara hikmah. Jawabnya halim. Itulah memang mereka. halim. Jangan jangan dipikir. Sudah antum dakwah yang benar, dakwah yang baik tengah-tengah Rasulullah dengan tengah kaum muslimin dengan cara hikmah, dengan cara yang bagus. Pelan-pelan dijelaskan mana yang hak, mana yang batil dengan cara hikmah. Jadi eh, cara yang halim. Jangan difalas jangan kau kezaliman setimpal. Barakallahu Alus sunnah bukan orang-orang yang suka anarkis. Tapi orang yang hakim, yang hikmah dalam segala hal. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Apakah sekedar mengajak teman atau tetangga untuk menghadiri majelis ilmu atau kajian Islam yang ilmiah yang sahih bisa dikatakan kita sudah ikut andil dan berkorban dalam dakwah? Iya, sedikit berjuang dan berkorban. Tapi jangan merasa sudah, terus berhenti. Itu bagian kecil dari perjuangan dan pengorbanan. Karena kita harus e, mengorbankan pikiran, waktu, cara ngomong yang baik dan benar untuk bisa bagaimana meyakinkan tetangga, teman bisa taklim. Perjuangan dan pengorbanan. Tapi sebagian kecil. Barakulahikum Ikut andil, bukan sudah berandil. Bukan finish. Barakulahikum Nah, Kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan mengharap pahala dari Allah Azza Wajalla semata barakallahu fikum. Naam, Allah taala alamu bis-shawab. <clears throat> Apa penyebab ya, penyebabnya di antara kita bisa terjadi perselisihan dan perpecahan? dan bagaimana kiat-kiatnya bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Dilihat kalau yang dimaukan adalah perpecahan dalam artian perpecahan akidah, perpecahan manhajiyah, itu memang tamhis untuk menyaring supaya tahu mana yang sadik, mana yang gadib. Mana yang jujur dalam bermanhaj, mana yang tidak. Itu pasti. Pasti. Maka ya ini harus terjadi terjadi. Maka sikap kita ya kembali pada arul hak bersama dengan arul hak dan tinggalkan yang namanya arul batil. Dan itu bukan perpecahan, itu namanya penyaringan. Menyaring orang-orang tadi dengan fitnah-fitnah yang ada, peristiwa yang ada, kejadiannya itu menyaring. Ya, yang tadinya nampaknya arul sunnah kok ternyata bukan kesaring, terus kesaring. Bukan perpecahan. Al-haq cuma satu. Para salaf itu cuma satu. Sunnah itu cuma satu. Maka kita harus aral hak, ala sunnah. Yang menyimpang daripadanya, dia bukan sebagai ala sunnah. Tersaring. Barakallahu Paham ya? Tersaring. Ada pun kalau terkait dengan masalah pribadi, diselesaikan dengan cara pribadi. Ya, namanya manusiawi, kadang gesekan-gesekan pribadi, ketersinggungan dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, uh, uh, rival bisnis dan segala macamnya. Orang yang muslim yang punya yang jiwa besar Gampang menyelesaikannya. Jika dia punya akhlak yang mulia, adab yang baik, muamalah yang bagus, dia akan lebih mengedepan ukhuwah daripada poin-poin tadi. Yang ini selesaikan dengan cara baik-baik secara pribadi. Barakallahu Mungkin terjadi itu manusiawi. Tapi muslim yang baik akan menghilangkan yang sifatnya pribadi tadi itu. Mengedepankan ukhuwah, mengedepankan muamalah yang baik. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Sudah ya? Ini panjang lagi yang ini. Sudah belum? Ini babnya khusus. Bagaimana kaidahnya kalau ikhwah kita punya kesalahan? Ini panjang pembahasannya. Dilihat dulu apa kesalahannya. Macam-macam yang namanya khata. Ya. Ini, e, kalau dipanjang lebih jauh lagi, yang salah ini siapa? Hah? dia yang salah ini termasuk orang yang dikenal dengan penyimpangannya, kesesatannya dan yang lain-lainnya terus salah. Yang ini sih tinggal dimasukkan dalam kamus kesalahan dia saja. Atau kalau yang salah seorang yang dikenal dengan sunnahnya dan kebaikannya dengan um, salafiyahnya? Yang ini dirinci lagi. Panjang perinciannya ya kawan. Intinya Islam tidak pernah mendiamkan kesalahan apapun yang namanya kesalahan diingkari dengan cara yang baik. Tapi ada salah yang begitu fatal, ada yang sedang, ada yang tidak. Maka disikapi dengan masing-masingnya barakallahu Ini panjang pembahasannya ya Pak. sangat banyak barakallahu yang mungkin kan di, e, disebutkan di kesempatan yang kali ini khonatina Al-muhim e, jangan kita bermuamalah dengan konsep suudzon. Tidak bagus. Di antara al-sunnah salafiyin harus muamalah dengan konsep husnuzon, baik sangka. Jangan suudzon. Paham ya? E, dengan salafiyin harus konsep muwafaqah. Berupaya untuk menyepakati para ikhwah selama perkara-perkara yang mungkar. Jangan mukhalafah. Jangan punya konsep yang penting saya berbeda. Itu berbahaya. Ini juga panjang pembahasannya. Ini namanya konsep konsep bermuamalah. Panjang juga ya, Seudon, husnudon, jangan suudon Muafaqah, jangan ta Taisir, jangan tanfir. Ha? Kemudian eh, apa namanya? Tatawu, jangan ikhtilaf. Banyak kuwait-kuwaitnya, panjang masing-masingnya itu. Al-muhim dengan cara yang baik. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting adalah semangat berjuang dan berkorban untuk dakwah yang mulia dengan cara syar'i. Disitulah ladang pahala bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.